Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, yang kami hormati, bagaimana hukumnya menyebut atau membahas nama orang yang berakidah sesat di atas mimbar pengajian? Apa itu? Apakah hukumnya menyebut atau membahas nama orang yang berakidah sesat di atas mimbar pengajian? Apakah termasuk gunjing? Sukron Buya. Jika ada orang membawa kesesatan, pembawa bid'ah membawa kesesatan. Akidah-akidah sesat. Jika terbukti dengan jelas dia menyeru kepada kesesatan. Seorang tokoh yang membawa kepada kesesatan dan ada bukti-bukti, apalagi ada pengakuan-pengakuan darinya, baik tulisannya atau ceramahnya yang kita dengar atau bukunya yang bisa kita baca membawa kesesatan disebut Imam Ghazali yang paling takut menggunjing menyebut bahkan wajib agar orang tahu kalau dia membawa kesesatan agar kita tidak terbawa kepadanya wajib menyebutnya nah, ini harus karena apa membahayakan si fulan membawa kesesatan kalau enggak cuman ada si asat lagi di sebelah setelah itu karena tidak semua orang ngerti si A itu adalah sesat. Sebab ada sebagian masyarakat itu hanya terkagum dengan keturunannya. Karena dia bapaknya dulu kiai gede. Nah ini. Ketemu anaknya itu harus jadi kiai. Jadi menerjemahkan al-ilmu nurun itu. Bukan cahaya lagi artinya nurun. Biarpun anaknya tidak ngerti tetap harus jadi kiai. Sehingga biarpun melakukan kesesatan nanti ya masih ditakwili melebihi daripada ayat suci Al-Quran. Lah banyak orang-orang awam yang kebawa kepada pemikiran begini. Kalau kita sebut namanya itu bisa musuhan kita dengan orang itu. Sian, Gak bisa melihat kebenaran heran. Ada orang fanatiknya luar biasa. Sudah ada kebatilan diucapkan. Di, ini masih dibela. Eh kebetulan kebatilan. Oh dia wali gede nanti. Wali, wali, wali, wali itu akan menjadikan ketentraman. Kita aja sudah ribut terus mulai kemarin. Nggak beres sama ente kok. Oh, wali dia nggak ada wali kayak begitu. Kalau ada orang melanggar syariat Nabi Muhammad SAW, tidak ada wali melanggar syariat Nabi Muhammad kecuali tobat. Ini kan dulu ada kisah ya. Ada kisah wali Hallaj. Kan dipenggal lehernya mengucapkan kalimat syahadat. Padahal dia ngomongnya ngomong kalimat yang membahayakan sampai dia dikatakan kafir. Tapi kan dia wali. Oh, iya bagus, boleh Hallaj atau mungkin Syekh Siti Jenar jika benar adanya. Syekh Siti Jenar adalah mengucapkan kalimat-kalimat yang syirik. Mas hulul atau wahdatul wujud ittihad. Nyambung satu dengan Allah. Manunggaling kau lo kusti Baik, akhirnya apa? Dipenggal lehernya sehingga darahnya mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah asyhadu alla ilaha dia wali, berarti ada orang yang kelihatannya nyeleneh, tapi wali. Oh iya, boleh penggal leher dulu kalau ngalir darahnya saya ziarah kuburnya nanti harus begitu dong enak aja ini kenapa halaj jadi penggal lehernya karena dia melanggar syariat dihukumi oleh ulama syariat dia syirik dia dia murtad sampai di penggal lehernya kalau tidak di penggal lehernya karena murtad yang mau menggal tentu maksiat kenapa si sinar harus dilakukan seperti itu karena dia punya kalimat yang syirik syirik. Adapun dia terbukti wali itu ternyata memang setelah meninggal. Darahnya meninggal ini khusnudzon. Tapi tetap kalimatnya dikatakan kalimat c, syirik khusnudzon. Maka penggal dulu lehernya orang itu. Baru nanti saya ziarah kuburnya. Loh kok enak aja ini wali begini melanggar saya buat kerusakan di sini. Merendahkan agama Islam, merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan syariat misalnya. Nah kalau ada orang membawa kesesatan semacam itu perlu disebut agar orang tahu ini kok kaidah-kaidah yang semacam itu. Ini adalah problem masyarakat. Syariat Nabi Muhammad indah, tegas, hak batil. Biasanya ada kepentingan. Kepentingan pribadi itu. Mengagungkan ada pengen numpang. Pengen jadi wali besok. Dia ada pemalas dia. Kalau saya surital dan saya wali kayak Sayyidina Hasan, wah saya harus pakai 500 rokat setiap malam. Semending wali yang ngaco aja. Biar saya ngaco nanti bakal dianggap wali juga. Nah, jadi pengen cari imam yang serupa dengan dia itu. Lah kalau imam saya dalam menjadi wali itu saya Abdul Qadir Jailani yang benar-benar ahli ibadah, ahli ilmu, ah, lama jadi. Saya cari aja yang aneh-aneh deh, yang melanggar masih dianggap wali itu. Itu tak gedeken itu. Itu wali palsu itu tak gedeken. Biar saya nanti ngiru anehnya saja. Masalah ibadah nggak perlu. Akhirnya betul dengan keanehannya oh, wah oh, pengenerusnya. wali dia paling dekat dengan wali aneh dia paling dekat dengan walinya setan maka dia pun menjadi walinya setan harus jelas masalah istiqomah gak usah khawatir kalau ada orang biarpun dia benar wali kalau melanggar syariat katakan melanggar syariat tidak ada syariat yang memang bukan buat main-main gak bakal kualat kalau dia wali benar gak akan bikin kualat kepada anda Misalnya dia minuman keras, kemudian dia melakukan keharaman yang jelas, pemikirannya pemikiran yang menjadikan dia keluar dari Islam. Katakan keluar dari Islam pemikiranmu dan pemikiranmu salah. Kalaupun dia wali tidak akan bikin kualat. Kalau memang dia betul wali, tidak akan bikin kualat. Makanya anda enggak, enggak. Jangan takut kualat, kualat, kualat. Wong dia dengan pelanggaran, bahkan dia berbangga kalau dia wali. Oh, ini adalah orang hebat. Saya diingatkan. Senang, wali itu senang diingatkan. Nggak ada wali ngutuk lu. Kamu kurang ajar dengan saya. Nggak percaya dengan saya. Terkutuk kamu. Oh, enggak. Balik kutukannya nanti. Sudah. Ini kisah Ibnul Mukri. Ibnul Mukri adalah seorang kodi syar'i. Ceritanya ada orang kehilangan sapi dan dia masyhur dengan kerabatnya, dengan wilayahannya. Sapinya hilang, dicuri oleh maling. Akhirnya setelah itu Laporlah sang wali ini kepada Qadi. Wahai Qadi, aku punya sapi hilang. Cuman sapi itu dicuri oleh orang sana itu. Dan diambil tidak bisa sapi itu. Karena yang mencuri itu mengatakan sapi saya. Rupanya dia pernah nyantri juga maliknya ini kayaknya. Jadi dalam hukum fikih itu selagi tidak ada hujah nggak bisa orang menuntut itu miliknya dia, nggak bisa mengaku-ngaku. Kata si kata si malingnya itu Ente buktinya apa kalau ini sapimu? Bingung. Walinya ini bingung. Akhirnya ngadu pada kepada eh, sang kodi. Kata kodi, karena kamu waktu menuduh dia mencuri, kamu tidak punya bukti. Dan tidak ada orang yang tahu kalau sapi ini pernah ada di tanganmu. Sementara sapi ini adalah fiatih di tangannya dia, maka dia berhak. Kata sang hakim, maka ah, aku putuskan bahwasanya Sapi ini adalah miliknya orang itu. Sang wali ini marah. Kamu ini. Itu milikku. Akhirnya dikutuk oleh sang wali sampai ditelan bumi. Jadi ceritakan memukri telan bumi. Karena kutukan wali. Bumi pun patuh dengan omongan wali. Akan tapi setelah itu apa? Di saat ditelan bumi separuh mengadu. Ya Rasulullah aku hanya ingin menegakkan syariatmu. Tapi aku semacam ini terangkat kembali. Maksudnya ini apa? Anda usah khawatir. Kalau ada wali-wali gadungan nggak akan membahayakan buat kita. Wali-wali palsu nggak usah takut. Tegakkan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, cuman masalah menyebut nama kadang kita perlu hati-hati. Kadang wali gadungan itu lebih disenangi oleh hamba-hamba Allah itu. Wah dikerumuni orang, kuburannya diziarahi, macam-macam wali palsu itu. Syariatnya merusak, mengganggu. Ada ini dikisahkan oleh siapa? Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti di Syam sana. Adapun di Indonesia tidak susah mencarinya. Macam-macam kita menemukan seorang anaknya kiai dipanggil kalau Jawa Timur panggil Gus pakai gelang emas ini yang cerita itu sahabat kita itu pakai gelang emas jelas mutlak haram ijma ulama nggak ada yang mengatakan boleh gelang emas waktu ditanya Gus kok pakai gelang emas oh saya malah lain lain uh, <laughs> lain astagfirullahaladzim ente belum boleh. Aneh mah boleh. Ente belum boleh, ini enggak boleh. Ente ikut Nabi siapa ente ini? Nabi Dajjal barangkali. Nabi palsu. Ada orang-orang semacam itu lihat. Tapi ahli tawadu Masya Allah. Kalau salah, salah. Mungkin dia seorang bodoh. Makanya sampai dikatakan, tidak ada seorang wali kecuali alim. Kalau dia bodoh, pasti diberi oleh Allah ilmu. Susah melanggar syariat. Baik, itu saja insyaallah ya. Wallahu alam Apa tadi masalah wajib menjelaskan ini. Kemudian ahli bid'ah bukan di kalangan orang yang mengaku akidahnya sama dengan kita. Ini kan ahli bid'ah kita mulai dari kita. Bid'ah bid'ah torekoh dan sebagainya tadi. Yang ah, ada bid'ah yang akidah beda dengan kita. Itu lebih mudah kita sebut si fulan membawa kebatilan. Si fulan lebih enak. Yang susah tadi yang kami sebutkan. Yang satu organisasi Islam sama dengan kita. Le pondoknya pun juga gede, kita mau pondok di situ barangkali atau kita mampir di situ atau pernah ke situ. Ini keluar dari pondok, tapi kok nyeleneh? Ini yang bikin permasalahan paling repot. Tapi kalau akidahnya beda dari kelompok yang berbeda suami mencacikan mengkafirkan, oh, enak sebut saja namanya aman kita. Tapi yang paling masalah nyebut yang kayak pakai baju kayak saudara kita. Ditanya ya, ahli sunnah wal jamaah, sufi, sufi. Waduh, ini paling repot. Bahkan mimpin torekoh lagi, mau kita antemi, kita diantem balik nanti kita menyebut namanya mengatakan ente siapa oh itu orang, orang besar dia waduh repot ini tapi kalau orang akidahnya beda suka mengkafirkan bid'ahkan mama enteng sebut namanya mah aman ini makanya oh, musuh paling susah adalah musuh dalam selimut musuh dari maling yang paling repot maling dari rumah kita sendiri tahu kapan kita tidur kapan bangun kapan keluar kapan masuk dan di mana nyimpan barang itu itu paling susah itu kali dari saudara kita yang sesat bejat Eh, ngaku-ngaku torekoh palsu tadi ini eh, untuk mursyid palsu. Ini yang merepotkan. Tapi kalau akidah di luar lebih mudah langsung batil, hak, eh, menyesatkan, selesai. Allah alam bisawab.